Jabur 108 dari ayat 1 sampai 13. Sebuah nyanyian Mazmur Daud. Ya Allah hatiku teguh, aku akan menyanyi dan mengubah pujian, ya, dengan seluruh jiwaku. Bangunlah gambus dan kecapi, aku akan membangunkan fajar. Aku akan memujimu, ya Tuhan, di kalangan bangsa-bangsa dan aku akan menyanyi untukmu di kelangan umat manusia. Karena kasihmu besar menjangkau langit dan kesetiaanmu mencapai awan. Maha tinggi engkau ya Tuhan memerintah langit dan kemuliaanmu di atas seluruh bumi. Supaya orang yang kau kasihi dapat diselamatkan. Lepaskanlah dengan tangan kananmu dan dengarlah rajaanku. Allah telah berfirman dalam kesuciannya, Aku akan bergembira, aku akan membahagiakan tanah Sikim dan mengukur serta mengagikan lembah Sokot. Gilead milikku, Manasi milikku, Efraim juga tepi besiku, Yuda tongkat kerajaanku, muab tempat pembosuhanku ke atas Idom, akan ku tempatkan kasutku. Ke atas Felicia aku akan bersorak menang. Siapa akan membawaku ke dalam kota perkasa itu? Siapa akan memimpinku ke Edom? Bukankah engkau, ya Allah, yang menyingkiri kami dan engkau, ya Allah, yang tidak menyertai tentara kami? Berilah kami pertolongan daripada kesusahan karena pertolongan manusia tidak berguna. Melalui Allah kita akan berjuang dengan berani karena dialah yang akan menumpaskan musuh kita.